Maka menambahkan apa yang kemarin masih tersisa sedikit terkait dengan pembahasan zakatul fitr. Ditanyakan kepada para ulama tentang zakatul fitr ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullah taala tentang hukum mengeluarkan ikhrajuz zakat li rajulin muwakkal kita mengeluarkan zakat fitrah kepada seorang yang kita percaya untuk bisa menyampaikannya kepada yang berhak menerima yakni fakir miskin di mana kita menitipkannya sebelum dua hari. Kita kemarin telah mengetahui kapan mengeluarkan zakat fitrah yang afdal pada pagi hari setelah sholat subuh sebelum menuju musola. Adapun waktu toleransi yang dibolehkan adalah dua hari sebelum sholat haid. Sekarang permasalahan kita menyeluarkan zakat fitrah kita keluarkan apakah itu seminggu atau sepuluh hari karena kita mau etikaf kemudian kita titipkan kepada seseorang apakah pengurus masjid apakah orang yang terpercaya atau yang lainnya maka di sini namun dengan pernyataan wa huwa yatawalla tawzi'aha al fuqara wal masakin ila lailatul 'aid aw qablaha bi yaumin aw yaumaini. Namun dia pesan, tolong nanti disampaikan ke fakir miskin ya di malam 'Aid atau satu atau dua hari sebelumnya, sebelum 'Aid. Tergambar ya. Sekarang demikian. Maka jawaban beliau ya juzu zalik. Boleh yang seperti ini li'annahum ya'tabiruna muwakkalina lirrajul karena dia lembaga tadi ataupun juga perorangan tadi ini adalah <coughs> teranggap sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. 6. Teranggap sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Bahwa wakilun lahum, maka dia akan menjadi wakil bagi orang tadi si A misalnya yuaddiha fi waqtiha al-muhaddad syar'an yang dia akan mengeluarkannya pada waktu yang dibatasi. Nah, ini demikian. Namun berbeda kalau gambarannya lain. Walakin fa'in abahu an yuwazzi'aha qabla al-waqtil muhaddad lam yasih. Namun kalau si A tadi mengatakan, ya sudahlah terserah kau bagikan kapan saja, seminggu sebelumnya, sehari apa namanya tiga hari sebelum eh, empat hari sebelum Eid dan seterusnya maka ini tidak boleh ini tidak tidak sah nah jadi ada dua keadaan seorang tarulah si A dia mau mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya dan keluarga karena dia mau etikaf khawatir nanti tidak sempat saya titipkan kepada seseorang atau lembaga atau pengurus masjid di sini ada dua keadaan. Dia letakkan ini zakat fitr. Dari keluarga saya lima orang. Semuanya tiga, misalnya lima belas kilo. Sebagai misal, lima belas kilo. Maka dia mengatakan silahkan kau bagi kapanpun, terserah. Walaupun belum waktu, maka ini tidak sah. Tidak, tidak sah. Namun kalau dia mengatakan tolong nanti dibagikannya adalah paling awalnya dua hari sebelum salat Aid. Maka ini sah. Ini sah. Sehingga mengkaitkan dengan pertanyaan yang ada. Kita melihat tentang mereka orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk membagikan zakat dan menerima. Dilihat mereka memposisikan sebagai apa? Mereka memposisikan sebagai sebagai apa? Kalau mereka memposisikan sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan, maka kita berharap ini sah. Namun kalau mereka mewakilkan memposisikan sebagai wakil dari yang menerima, maka ini tidak sah. Nah, bagaimana qarinah yang kuat menunjukkan sebagian orang yang mereka berpendapat bahwasanya zakatul fitr ini boleh dibagi pada delapan asnaf dan dia merasa dirinya sebagai amil, dia akan mengatakan bagian amil sekian, berarti dia memposisikan sebagai apa? Wakil si penerima. Berarti tidak sah yang demikian karena mengeluarkan di luar waktu yang dipatasi. Namun kalau dia tidak mengambil sama sekali, menunggu nanti kita kumpulkan kemudian dibagi, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Sudah ya, terjawab ya. Insya Allah demikian. Maka ini permasalahan pertama. Yang kedua, ditanyakan kepada beliau. Hukmu wat al Mohon maaf. Hukmu wat il ba hukmu wat ibadin nas Aidiyahum fi zakati fitrihim. Wa dzikri ba'dil ad'i wa zakar ba'dil ad'iyah. Sebagian manusia ketika mengeluarkan zakat fitrah maka dia letakkan tangannya membaca doa nawaitu ataupun juga Allahumma taqabbal minni zakata atau dan seterusnya ya dengan berbagai macam doa ini bagaimana ya ditanyakan pertanyaan ita dabatun nasi wa ta'aidiyahum fi zakati fitrihim qailin telah terbiasa manusia ketika mengeluarkan zakat fitrah mereka meletakkan tangannya di zakatnya tadi sambil mengatakan Allahumma ja'al hadza zakata badani wa itqi minan nar Ya Allah jadikanlah ini sebagai zakat pembersih daripada badanku dan membebaskan aku dari siksaan neraka. Mereka berdoa dengan atau yang lainnya, nawaitu atau yang lainnya. Ini bagaimana hukumnya? Maka jawaban Syekh Al-Allamah Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi Hadzal amal bid'ah La a'rifu lahu mustanaddan syar'iyya Kata beliau amalan ini adalah diadakan Aku tidak mengetahui ada sandaran yang benar dari syariat Sehingga tidak ada doa khusus Nah dan itu pula fatwa Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Syekh Nubaz dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an jadi mengeluarkan zakat sudah. Bahkan kemarin telah kita singgung sedikit. Perlu enggak kita sampaikan ini zakat? Masih ada yang ingat kemarin? Perlu disampaikan enggak ini zakat fitrah? Hah? Ada dua kah? keadaan. Kalau orang yang ini jelas biasa menerima bagian zakat maka tidak perlu diucapkan. Nah, namun kalau orang ini kita masih ragu, kira-kira nerima atau tidak maka di diucapkan untuk menjajaki orang ini oh saya nggak berhak menerima silahkan serahkan kepada yang lainnya nah sebagaimana Salman Al Farisi ketika sedang melihat tanda nubuah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan hadhi sodako Rasulullah mengatakan ta'alau kulu kepada para sahabat beliau menolak mengatakan hadhi hadiah maka beliau makan dan mengajak para sahabatnya makan. Artinya demikian ketika kita belum mengetahui orang ini kira-kira menerima atau tidak. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin dalam fatwa kitab zakah. Wallahu taala alamu bissawab. Jadi jelas. Maka dengan demikian, nah ini barakallahu fikum yang dilakukan oleh manusia kebanyakannya berarti perlu diperbaiki. Ini demikian barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ditanyakan pula kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah tentang kebiasaan manusia itu kadangkala kepengen ringkas. Di sana sudah seorang yang mau mengeluarkan zakat pergi ke sebuah toko, toko beras. Di toko tersebut telah berkerumun orang-orang miskin menunggu akan diberikan bagian zakat. Maka datang seorang beli beras dengan jumlah yang akan dia keluarkan, lihat miskinnya kasihkan. Ternyata si miskin ini langsung, wah saya butuhnya uang saya jual sajalah ke toko tadi. Nah, kadang kadang terjadi demikian ditanyakan di mana si toko ini membeli dengan harga yang tentunya lebih lebih murah. Di sini ditanyakan bahwasanya wa yastari hatta jiru minal fuqara al mujudin binisbit thaman. Maka toko tersebut mau membelinya dengan harga separuh. Harga separuh. Maka hakata taduru hadhihi zakah bainat tajir wal fuqara. Demikian terus muternya kayak gitu terus ya datang orang ah, jadi dapat uang dapat uang nah gitu nah ini bagaimana ya ini dari satu sisi ini ya <coughs> sisi yang lain demikian pula tinjauan kepada orang yang meluarkan zakat anna kasiron min haula'in nasi lazina yuzakkun bahwasanya mayoritas dari orang-orang yang mengeluarkan zakat la yabhasuna 'anil fuqara mereka tidak selektif mencari orang fakir dengan serius walakin yaktasiruna 'alal alaladina yujadun 'indat tajir namun sudahlah kepenginnya simpel ini kayaknya orang yang miskin kok langsung kasihkan padahal zakat fitrah hak semata-mata kaum fakir miskin ini bagaimana famal hukum terbayang sekarang ya hukumnya bagaimana kalau mengeluarkan uang boleh tidak tidak boleh kalau ternyata kita kasihkan kepada si fakir, fakirnya menjual berasnya, sah atau tidak zakat kita? Sah. Nah, nah sekarang kita lihat di depan mata seperti itu, dan ternyata muternya demikian, ya. Dan bahkan mungkin ini orang yang ya tafakor, pura-pura fakir saja. Nah, demikian. Atau ya tamaskan orang yang berpura miskin. Bagaimana ini seperti ini? Kira-kira sah enggak dari diri kita? ataupun juga yang dilakukan oleh si penjual pedagang toko tadi ini baik atau tidak maka jawaban Syekh alladzina ra yang aku pan menurut pandanganku anal insana yang bagi alaihi bahwasanya seyogianya bagi seorang bal yajib bahkan wajib kata beliau an yataharra fi ta'is sadaqah untuk selektif ketika mau memberikan sedekah dia agar lebih tepat guna nah ini demikian. Sawaun kana shadaqatul fitri sota shadaqatul mal al wajibah. Sama saja. Apakah bentuknya zakat fitrah ataupun zakat mal? Jadi betul-betul selektif dia memilih. Yajibu alaihi fi i'ta'i shadaqah bi qadril imkan. Maka wajib bagi dia untuk an yataharra fi i'ta'i shadaqah selektif di dalam memberikan sodako tadi bikotril imkan dengan yang memungkinkan bagi dia. Nah, ini demikian harus selektif. Kenapa demikian kata Syekh? Ini yang prihatin. Li'annahu ma'al asafi Dikarenakan dengan keprihatinan yang sangat fi hadzal zaman, pada zaman ini Soro katsiru minan nas yadai annahu mustahikun li hadhihi zakah walaysa mustahikin laha. Sekarang banyak orang yang tadi berpura-pura miskin, berpura-pura fakir. Banyak orang di zaman ini mereka itu mengaku saya berhak menerima zakat. Padahal dia tidak berhak menerima zakat. Sebagaimana kita lihat, nah, orang yang mereka yatakaffafun nas meminta-minta di jalan. Kadangkala -kadang ternyata ketika dikunjungi rumahnya, Masya Allah, lebih baik daripada rumah sebagian kita Kadangkala demikian. Namun ternyata karena sudah mereka menjadi tidak apa namanya kebiasaannya. Nah, akhirnya demikian. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini falyatakillah hendaklah bertakwa kepada orang-orang yang demikian. Sehingga tadi Syekh mengatakan harus selektif. Di sini antum akan memahami kata Syekh. Walau anna hadzal ladzi ishtara shadaqatal fitri. Seandainya orang yang mau membayar zakat tadi yang membeli beras tadi ataupun membeli sesuatu yang untuk dia jadikan sedekah fitr dari toko zahaba biha ila buyutil fuqara dia langsung pergi menyampaikannya ke rumahnya orang fakir alladzina ya'rifuhum yang dia kenal ini fakir benar-benar datang disampaikan langsung lakana khairon lah niscaya lebih baik baginya niscaya lebih baik lebih baik baginya ya kenapa karena yang seperti ini lebih tepat. Lebih tepat. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan seandainya fakir tadi masih punya alaqah dengan kita silaturrahim, hubungan kekeluargaan, maka ini aula wa ahaq, lebih pantas dan lebih berhak untuk kita dahulukan. Karena li'anna fiha silatun wa ibadah. Dikarenakan padanya dah menyambung hubungan kekeluargaan, ada ibadah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga dari sini ya, kalau dilakukan demikian fa'in fa'ala hadza. Kalau dia lakukan seperti langsung dia bagikan ke fakir miskin yang tadi itu yang dia betul-betul kenal, fa inna hadza da'ir hadhihi da'ira allati dzakaraha sa'il. Maka perputaran yang tadi dijual, dibeli lagi, dijual sama orang, kasihkan, dibeli ini lagi terus maka saufala yakun. Saufala takun tidak akan terja terjadi. Ini kata beliau. Sehingga di sini sekarang anak tanya, indak <clears throat> ya Mas Tarno, seandainya di sana ada amil. Yang kebiasaan amil sudah bagi rata semuanya, kayak daging kurban saja. Wajib enggak bagi antum menyerahkan ke amil? Sementara antum tahu ini tetangga saya miskin betul-betul. Mana yang lebih afdal bagi antum? Hah? Langsung kepada fakir lebih tepat guna. Nah, dari sisi ini lebih tepat guna. Nah, sudah lebih tepat penerapannya. Amil bukanlah syarat kita mengeluarkan sotako kepada amil. Namun boleh kita mewakilkan. Dan boleh pula si miskin mewakilkan ke orang lain untuk menerimanya. Jadi tidak sempat, tolong wakilkan ini. Banyak gambaran antum ketemu dengan tetangga antum yang miskin karena antum sibuk sudah disiapkan di plastik Sotakoh keluarga antum fitri nah, ketemu aduh fulan afwan ada itu saya mengeluarkan sotakoh sejumlah 30 kilo dari 10 anggota keluarga dengan saya tolong antum ambil ya saya nggak sempat ini ternyata si miskin juga nggak sempat ah, wakil dia yang lain boleh yang seperti ini Nah, atau ternyata dalam konteks berikutnya saya ditanya, ternyata masing-masing nggak sempat sampai dengan keluar dari waktu Aid. Ini bagaimana? Nah, yang wajib bagi si A tadi harusnya menyampaikan kepada yang menerima adalah sebelum sholat Aid, sebelum sholat sholat Aid. Tidak harus kepada si A. Dia tidak sempat kasih ke yang lain. Yang penting sebelum sholat Aid. Nah ini demikian. Barakallahu fikum. Adapun tadi orang yang dia itu mengeluarkannya tidak tahari, melihat kayaknya miskin-miskin sudahlah kasihkan saja, sah apa enggak? Maka dikejar oleh Syekh, amma idza kana rajulan ghaniyan ghariban, amma idza kana rajulan ghariban bimakanin. Apabila dia orang yang mengeluarkan tadi orang asing, bukan orang setempat, mungkin pendatang dan seterusnya, layak ya'rifu faqiran dia tidak mengetahui ini hakikatnya orang fakir atau bukan, nggak kenal dia. Maka falah haraj, tidak ada dosa. Namun kalau dia tahu ini orang yang berpura-pura miskin. Sebagian pengemis kaya, namun sudah biasa ngemis. Nah, yang demikian maka ini tidak sah yang demikian. Karena dia memberikan kebukan kepada yang fakir. Berbeda kalau orang tidak mengetahui. Sehingga di sini barakallahu fikum kita harus berhati-hati. Nah, berhati-hati. Dan demikian pula Syekh menasihatkan kepada pemilik toko kata beliau maka Allah 'inda dukan ya orang yang memiliki toko tadi sah yakni sahibu dukan layan bagi lahu an yastaghilla hajata haula tidak boleh dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan artinya demikian fayastari minhum wa ba'ahu bi ashroh bi khamsah maka dia membeli dari orang tadi dari si miskin tadi dengan harga 5 dijualnya 10 nah demikian namun kata beliau ini demikian finafsil makan di tempat itu juga bal idza syaa nazala syai'an ma'qulan namun seharusnya seandainya dia mau membeli ya yang wajar harganya 10.000 ya sudahlah 9.500 wajar untung 500 kali 10 sudah 10 kilo Lima ribu lumayan. Nah, demikian. Wajar demikian. Kok kalau sampai yang Zilunis zaman au Ashbahadali kafahada amrun layan bagi. Adapun kalau diturunkan dengan sangat seperti ini perkara yang tidak seyogianya. Ini diantara yang ditambahkan sehingga insya Allah fatwa-fatwa tersebut menjawab beberapa pertanyaan kemarin ya yang terkait. Ada yang masih ganjal tentang zakatul fitr? Kemudian yang terkait satu lagi ini ya. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun zakatul fitr zakat fitr berbeda dengan zakat amwal. Di antaranya perbedaan zakat fitr dan zakat amwal. Di antaranya yang pertama, zakatul fitr diwajibkan ala kulli muslim, setiap mus muslim, saghirin, kabirin, dzakarin wa unsa. Dan demikian abdin au hurrin. Semuanya wajib dikeluarkan darinya zakat fitr. Adapun zakat amwal dikenakan bagi mereka alalladzina yamlikuna nisaban wa yahulul haul. Mereka orang-orang yang telah memiliki nisob, terkena nih nisab dan juga telah melewati satu tahun bedanya sehingga tidak semua orang terkena sisi yang kedua anna masarifa zakatil fitri al fuqara wal masakin faqat bahwasanya orang yang berhak menerima <coughs> zakat fitrah adalah fakir miskin saja fakir miskin saja amma zakatul amwal adapun zakat harta fatusraf ila samaniyatil asnaf boleh diberikan kepada salah satu dari delapan golongan fakir miskin orang yang terbelit hutang kemudian orang yang dia itu visabilillah berjuang di jalan Allah yang keempat atau yang kelima orang yang ibnu sabil terputus perjalanannya yang keenam rokobah budak yang ingin memerdekakan dirinya yang ketujuh adalah barakallahu fikum al-muallafah qulubuhum. Orang muallaf yang baru masuk Islam, yang kedelapan adalah amilina 'alaiha. Orang yang menjadi amil. Diterangkan para ulama, adapun muallaf dengan amil ini adalah dengan nabar al-hukama, al-qadhi, dengan pandangan qadhi, kira-kira mereka pantas menerima atau tidak. Sekarang mu'allaf, orang kafir kaya, dia masuk Islam bersama kekayaannya, diberi zakat. Yang tidak seberapa, malah kadang menyakiti, dikira menghina. Nah, artinya demikian. Dilihat nadar qadhi. Demikian pula amil, demikian. Jadi tidak langsung mengambil secara otomatis tidak, namun dengan keputusan qadhi. Wallahu a'lam bissawab. Ini zakatul amwal. Adapun zakat fitr khusus bagi fakir miskin. Nah, min ya. Kemudian yang kedua, zakatul am, eh, zakatul fitr tata'allaqu bil badan. Zakat fitrah ini adalah zakat yang terkait dengan badan seorang. Artinya di mana badan itu ada terkena kewajiban zakat, maka di situ dia mengeluarkannya. Nah, antum umroh ke Mekah itikaf di sana sampai dengan hari Id. Di mana yang lebih afdal mengeluarkan? Di Mekah, bukan di Indonesia. Nah, walaupun sah di Indonesia. Namun yang afdal di Mekah. Nah, ini demikian. Karena tata tata'allaq bil badan. Nah, adapun zakatul amwal tata tata'allaq bil mal terkait dengan harta. Antum di sini punya usaha di Sumatera, di Kalimantan, dititipkan di sana Keluarkan zakatnya di sana, dibagikan kepada orang yang di sana. Nah, difahami? Ini diantara perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Sehingga dari sini kita mengetahui siapa yang bisa menerima daripada zakat fitrah. Tidak boleh dicampur-campur. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa mungkin itu atau kemarin terkait dengan pertanyaan si janda ketika menerima dan anak yatim boleh kita makan atau tidak maka di sini perlu diketahui <coughs> saya lupa kemarin telah disampaikan atau belum Syekh Zaimin mengatakan bahwasanya yajibu an yukhrajul in an yukhrajal insan an nafsihi wajib bagi seorang mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya wa ma Naam wa amman tajibu alaihi nafaqatuhu ilam yastati'u sudah kemarin ya dan wajib mengeluarkan atas orang yang di bawah tanggung jawabnya kalau mereka tidak mam, mampu mengeluarkan nah ini kemarin sudah namun sekarang bagaimana kalau seandainya orang tersebut mau memberikan ternyata ada di antara orang yang di bawah nafakohnya tanggung jawab dia orangnya miskin misalnya dia memiliki saudara janda. Saudara janda, miskin dan anak yatim yang dia sebagai walinya menafkainya, tulang punggungnya. Walaupun tidak satu rumah, dalam artian demikian. Bagaimana boleh enggak dia mengeluarkan zakat fitrah dari dia dan anak-anaknya serta istrinya yang 10 orang semuanya kasihkan aja kepada kakaknya yang janda? Boleh atau tidak? Kalau si janda ini di bawah tanggung jawab dia tidak boleh. Nah, namun kalau tidak maka boleh. Dan boleh pula bagi dia kalau si kakak tadi sudah ngundang makan sini makan, boleh makan enggak? Boleh makan tadi. Boleh mah? Makan. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Selesai ya, Tafadhal. Enam. Enam. Miskin dan fakir. Kalau mereka yang gugur dari mengeluarkan zakat fitr, standarisasinya adalah man la yajidu utahu lailatul aid wa yaumihi. Orang yang tidak mendapatkan persediaan makanan pokok di malam id dan hari idnya itu fakir miskin yang harus didahulukan ternyata zaman sekarang nggak ada ya miskin secara umum yang miskinnya orang di situ nah ini dikasihkan demikian kalau ternyata tidak ada dikeluarkan ke tempat yang lainnya nah dan tidak boleh yang namanya uang zakat baik mal ataupun juga zakat fitr ini hasilnya untuk membangun masjid tidak boleh untuk membangun fasilitas pendidikan tidak boleh yang lainnya diberikan kepada tadi zakat mal 8 asnaf atau 6 asnaf yang didahulukan zakat fitr kepada fakir dan miskin saja tidak untuk bangun masjid tidak untuk menyelesaikan madrasah tidak untuk yang lainnya ini tidak boleh nah ini demikian sehingga kemarin ada pertanyaan demikian yaitu jawabannya demikian wallahu taala alamu biswab kita lanjutkan pada permasalahan yang lainnya <coughs> Permasalahan berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah masih terkait dengan amalan malam Lailatul Aid adalah disyariatkan bagi kita untuk bertakbir. Untuk bertakbir. Di sana para ulama barakallahu fikum menerangkan tentang takbir yang disunahkan. Maka Kapan dimulainya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih bahwasanya takbir dimulai sejak terbenamnya matahari malam Lailatul malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Berdasarkan zahir ayah falitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan kemudian bertakbirlah Kapan selesainya Syawal? Ketika ghurubu syams. Ketika terbenamnya mata matahari. Maka dari situ mulai bertakbir. Di mana lafadznya terjadi perbedaan di antara para ulama. Namun adalah kita dalam hal ini bebas. Dalam hal ini be bebas. Boleh dengan cara Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini merupakan takbirnya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan datang dari Umar bin Khattab juga. Nah, dengan lafaz syafa yang pertama. Kemudian yang kedua dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah yang dipilih oleh Al-Imam Malik, Al-Imam dan Al-Hasan Al-Basri. Nah, sah sah boleh demikian. Dan mereka ada yang mengatakan Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, terusnya. Ini boleh demikian. Terserah. Nah, ini merupakan kaulnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan datang dengan lafaz yang lainnya dari Ibnu Umar, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir diriwayatkan dari Ibnu Umar namun dengan sanad yang dhaif nah dan yang lainnya ini artinya di sini banyak lafaz-lafaz takbir nah dan telah diterangkan kemarin bahwasanya takbir tersebut dilakukan oleh masing-masing sendiri-sendiri laki-laki mengangkat suara kemudian kaum wanita melirihkan. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin demikian pula kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahumallah tentang takbir jama'i dengan bisautin wahid. Maka yang seperti ini la aslalahu min amalis salaf. Tidak ada asalnya dari amalan salaf. Sehingga masing-masing bertakbir sendiri. Ditanyakan pula kepada Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin tentang mereka alladzina yukabbirun mukabbiris saut, orang yang bertakbir dengan speaker. Dengan speaker. Kalau ini dalam rangka tujuan untuk mengingatkan manusia untuk mengingatkan manusia karena mereka lalai bukan dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan izain nas mengganggu manu, manusia maka yang seperti ini dibolehkan. Namun tentunya tidak mengganggu manusia, tidak berlarut-larut sampai malam. Karena ini jelas mengganggu orang mau tidur. Karena yang disyaratkan kita itu yang penting mengangkat suara. Sudah mengangkat suara. Tidak harus lazim dengan ini, ya. Justru disyaratkan dimanapun kita berada syiar Islam nampak. Keluar dari masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, لا إله إلا الله الله Akbar Allahu Akbar ولله الحمد terus demikian di jalan bertakbir suaranya diangkat di pasar bertakbir bahkan Abdullah bin Umar masuk ke pasar sambil bertakbir fakabbaron nas bitakbirihi maka manusia teringat dengan ingatan tersebut mereka bertakbir dengan sebab takbirnya Abdullah bin Umar dan tidak di sana difahami mereka berbareng-bareng suaranya tidak Nah, sehingga di sini barakallahu fikum itu via takbir yang kita ulang sedikit untuk mengingatkan aja. Barakallahu fikum. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa jami'an. Masuk pada amalan berikutnya. Dengan demikian, setelah takbiratul ihram, eh, takbir di sini takbir Lailatul Aid, maka masuk pada hari pagi pagi hari Aid. Maka setelah sholat subuh itu merupakan waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitur membagikannya, menyampaikannya kepada yang berhak menerima itu waktu yang paling afdol nah, namun tidak mengapa dibagikan di malamnya atau satu hari, dua hari sebelum Aid sudah lewat pembahasannya kemudian setelah itu dilakukan yang namanya sholat Aidul Fitri sholat Aidul Fitri Salat Idul Fitri salat yang dilakukan dengan adanya yomul Aid. Apa hukumnya? Hukum salat Idul Fitri ikhtalafa ahlul ilmi ala aqwal. Para ulama berselisih pendapat menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan adalah hukumnya fardu kifayah fardu kifayah. Dengan makna kalau ada sebagian orang yang dianggap cukup telah menegakkannya, gugur bagi sebagian yang yang lainnya. Dan ini merupakan yang nampak yang zahir dari madhab Hanabilah dan sebagian ashab asy-Syafi'iyah dan dipilih oleh al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya <clears throat> hukum salat Idul Fitri adalah sunnatun muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Sehingga mereka kalau tidak melakukan tidak berdosa, cuma ditekankan. Nah, dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Malik Ibnu Anas wa dan mayoritas dari asy-Syafi'iyah. Naam. Ini berdasarkan hadis Thalhah bin Ubaidillah dikala Rasulullah ditanya tentang apa yang wajib di dalam Islam, beliau menjawab Salawatul khams fi kulli yaumin wa lailah. Salat yang lima setiap sehari semalam. Hal alayya ghairuh la illa an tatawwa. Tidak. Apa kata yang lain? Tidak kecuali kalau engkau mau melakukan ibadah sunnah. Sehingga kata mereka ini sunnah muakkadah. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, anha fardhu ainin tajibu ala kulli muslim. Itu adalah fardhu ain, wajib atas setiap muslim. Fardhu ain wajib atas setiap muslim. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah satu riwayat dari Alimamu Ahmad dan juga salah satu pendapat Alimamu Syafi'i dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallah. Nah, demikian pula dipilih oleh Alimamu Syaukani Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalil mereka kenapa fardhu ain? Karena didasari hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Di mana kata Ummi Atiyah? Umirna an nukhrija al-awatiqa wal huyadha fil aidaini wa zawatul huzur. Naam. Wa yashhadna bitakbirihin bitakbirihim yakni manusia wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyat al musalla muttafaqun alaih berdasarkan hadis Ummi Atiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Kata beliau, kami wanita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan juga, menyuruh keluar alawatik orang yang sudah tua para janda dan seterusnya wal fiyat wanita haid disuruh keluar bahkan zawatul hudur para gadis-gadis pingitan menuju ke musola sholat Aid supaya mereka menyaksikan kebaikan yang ada di hari itu dan meraih barokahnya hari Aid serta mereka mendapatkan yaitu cakupan doanya kaum muslimin. Nah, maka dari hadis ini Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin menyatakan fardhu ain. Dari sisi mana? Kalaulah bukan fardhu ain, tentunya kaum wanita hukum asal adalah buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih utama bagi mereka. Satu. Yang kedua, kalaulah bukan fardhu ain, tentunya Nabi tidak akan memerintahkan wanita haid keluar. Nah, karena mereka tidak wajib untuk sholat namun diperintahkan untuk keluar karena mereka tidak wajib untuk sholat sehingga tidak boleh masuk ke tempat sholat. Nah, di sini menunjukkan sehingga di sini pendapat ini wallahu a'lamu biswab ini yang dipilih dan yang dikuatkan. Nah, adalah pendapat fardhu ain. Fardhu ain jadi wajib bagi setiap orang untuk menghadiri sholat Aid walaupun wanita haid. Namun mereka tidak boleh masuk area musola tempat so, sholat mereka di pinggir nah di ping, pinggir ini hukum sholat id maka ikhwan fitrin rahimani wa ini yang pertama kita ambil daripada hukum sholat id kemudian kapan waktu menyelenggarakannya kapan waktu <coughs> untuk melakukan sholat Aid. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengenai waktu penyelenggaraan sholat Aid. Kata beliau, "Shalatul Aid waktuha ka sholati duha." Sholat Aid waktu penyelenggaraannya seperti sholat duha. Kapan? Dimulai dari matahari terbit kemudian naik sekitar satu tombak sampai dengan sebelum zawal sebelum zawal ini waktu untuk menyelenggarakan sholat a'id kalau kita memahami waktunya maka kita tidak akan bingung menghadapi kejadian dari sisi seandainya seorang tidak mengetahui hari ini a'id masyarakat tidak mengetahui tiba-tiba tahunya jam sekarang jam berapa? jam 10 masih waktu duha enggak masih waktu duha maka di sini kalau memungkinkan untuk mengumpulkan manusia mereka boleh menyelenggarakan sholat Aid kalau memungkinkan nah namun berbeda kalau dia mengetahuinya di waktu duhur maka dia membatalkan siamnya karena Ramadan terus menyelenggarakannya kapan besok boleh masih boleh masih boleh mengeluarkan zakat fitr boleh karena belum melakukan sholat aid di tempat itu. Nah, ini demikian. Sehingga di sini ikhwan Fitrin, Rohimani Warahmatullah, ini yang diterangkan oleh beliau. Waktunya adalah waktu duha. Nah, ini sehingga kata beliau, fa'ilam yaklamil, fa'ilam yuklam bil aidi illa ba'da zawal fa'inahum innahum la Kalau seandainya diketahui waktu aid kecuali setelah zawal. Setelah waktu zawal setelah waktu zuhur maka fa innahum la yusallun mereka tidak menyelenggarakan salat di hari itu wa ma yusalluna minal ghad fi waqti salatil aid namun mereka dibolehkan melakukan salat di esok hari pada waktu bolehnya melakukan salat aid ya ini demikian berdasarkan hadis Abu Umair bin Anas an umumatin lahu minal ansor qalu mereka mengatakan, Umma alaina hilalu Syawal fa asbahna Tertutup mendung, ya. Hilal Syawal tidak nampak sehingga di pagi harinya kami masih puasa, menyempurnakan. Namun kata beliau, "Na'am fa asbahna siyaman, fa fi akhirin nahar." Ternyata datang rombongan kafilah ya atau orang yang naik kendaraan di akhir daripada siang jam 12 jam 1 demikian datang mereka dia mengatakan fasyahidu annahum ra'au al-hilala amsi mereka mempersaksikan kami sungguh melihat hilal kemarin tadi malam melihat hilal berarti apa sudah satu syawal maka akhirnya fa'amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annasa an yuftiru min yaumihim Nabi memerintahkan mereka supaya berbuka di hari itu namun tidak sholat wa an yakhruju ghadan li'aidihim dan supaya mereka keluarnya besok menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Nah, nah ini di sini barakallahu fikum sehingga bercabang dari ini bercabang dari ini seandainya seorang melihat hilal dia dengan matanya melihat hilal secara langsung. Nah, ataupun dengan alat dia petugas melihat hilal namun persaksiannya tidak diterima oleh kodi oleh hakim. Wajib baginya berbuka sir. Apakah wajib melakukan sholat Id? Tidak, dia besok. Karena tidak ada yang sholat Id bersama dia. Nah, Artinya banyak cabangnya. Nah, lah ini pengetahuan waktu sholat Id memberikan kita faedah yang banyak dan masih banyak cabang yang lain itu sebagai namudzat minal masail. Contoh daripada permasalahan yang akan muncul. Nah, ini selesai. Kemudian yang ketiga yang seterusnya pembahasan tentang adab ketika mau keluar menuju sholat Aid. Nah, keempat. Nah, khair insyaallah selanjutnya. Adabuha, adab menuju sholat Aid. Adab orang yang mau melakukan sholat Aid adalah urutannya tidak sama dengan yang di buku ya. Ya, khair insyaallah. Artinya Demikian adab untuk melakukan sholat Aid Waktu menyelenggarakannya Dan seterusnya ini Adab untuk melakukan sholat Di diantaranya ini disebutkan sebagian, yang lain kita tambahkan di sini yusanu takdimu itu adha wa aksuhul fitri disunahkan untuk menyegerakan sholat idul adha namun sholat idul fitri disunahkan diakhirkan diakhirkan jadi taruhlah matahari sudah naik setinggi satu tombak kurang lebih jam misalnya jam 6 lewat 10 sebagai misal ini disunahkan untuk sholat idul adha di diawalkan. Adapun sholat Idul Fitri diakhirkan. Mungkin nanti penyelenggaraannya jam setengah tujuh atau jam tujuh. Nah mungkin demikian. Dalam rangka apa hikmahnya supaya memberikan keleluasaan bagi orang yang akan mengeluarkan dan menyampaikan zakat fitr bisa mereka leluasa menyampaikan kepada fakir miskin di antara hikmahnya barakallahu fikum ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah mereka disunahkan untuk an yakul qabla khuruji ilal musalla fi Idul Fitri wa alla yakula fi Idul Adha. Mereka ketika mau keluar untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakan tamarat, memakan beberapa butir kurma beberapa butir kurma. Namun apakah harus kurma? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Tidak harus kurma. Namun apa yang mudah dalam rangka hikmah yang banyak. Nah, dalam rangka hikmah hikmah yang banyak. Di antaranya hikmahnya adalah untuk kita membedakan izhar anna dzalika yaumul fitr. Bahwasanya menampakkan ini adalah hari ber, berbuka. Hari sebelumnya taruhlah hari ini pagi hari boleh makan enggak? Belum tidak makan. Untuk menampakkan eh, demikian. Di antaranya itu. Dan yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah untuk mereka itu menguatkan badan mereka. Yuqawwi badanahu. Kenapa lian nas? Karena manusia mungkin malam harinya telah begadang Ya, demikian mereka menyiapkan segala sesuatu. Kadang kan demikian ya kelazimannya. Coba antum nanti malam coba nggak tahu tidurnya jam berapa sudah. Ya, mungkin bikin makanan untuk dan sebagainya. Lah ini sehingga tadi hikmahnya supaya lebih kuat badannya. diantaranya antaranya ini, wallahu a'lamu biswab Ini ketika Idul Fitri. Adapun Idul Adha disunahkan untuk mengakhirkan makan agar supaya mereka bisa menikmati dengan lahap makanan daging kurban yang mereka sembelih. Ini diantaranya. Masih lapar. Kalau Idul Fitri sudah kenyang, demikian ya. Kalau makan dulu demikian. Jadi mereka itu. Kemudian barakallahu fikum. Selanjutnya adab yang ketiga. Adab yang ketiga disunahkan keluar dengan berjalan kaki. Disunahkan keluar menuju sholat Aid dengan berjalan kaki. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini atau minas sunnah an yakhruja ilal aid masya kata beliau termasuk daripada sunnah Nabi keluar menuju salat Aid ini dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Mana yang lebih afdol antara naik kendaraan dengan jalan kaki? Kalau orangnya memang berat untuk jalan kaki, tentunya afdol naik kendaraan. Nah, mungkin orang lumpuh, mungkin orang yang terkena penyakit apa namanya? asam urat berat dan sebagainya, parah ketika itu kambuh, maka wallahu a'lamu bagi dia yang afdol adalah haknya dia naik kendaraan. Namun bagi mereka yang kuat tentunya berjalan kaki ini lebih ablak dalam syiar menyampaikan syiar Islam. Ya, dia akan bertakbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil jalan. Ya, orang yang dia lewati mengetahui, masya Allah. Nah ini, ini diantaranya. Barakallahu fikum. Jadi termasuk sunnah adalah berjalan kaki, berjalan kaki menuju sholat, sholat aid. Lebih-lebih kita yang di tempat datar seperti ini, ya, rata kan bergitarnya berbalingga secara umum rata. Nah, ini ini lebih ringan lagi barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di antara adab ketika mau keluar menuju sholat Aid disebutkan di sini alat disunahkan untuk keluar enam berjalan dengan jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya berjalan kaki dengan mukhalafatut tariq dengan berselisih jalan dengan berselisih jalan 6 berselisih jalan berangkat melalui jalan sini pulangnya jalan yang lainnya ini hukumnya apa sunnah dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari beliau memiliki kitab Syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari juga Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Fathul Bari. Nah, jadi dua-duanya memiliki syarah Fathul Bari ala Sahih al Bukhari. Demikian. Qad istahabba kathiru min ahli ilmi lil imam wa ghairihi idza dhahabu fi tariqin ila al-aid an yarji'u fi ghairihi. Disunahkan bagi disunahkan ya. Bahwasanya mayoritas para ulama memandang tentang sunnahnya bagi imam ataupun yang lainnya Apabila keluar pergi menuju sholat Aid melalui satu jalan dan pulangnya melewati jalan yang lainnya. Ini demikian. Hikmahnya apa? Hikmahnya diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 449. Beliau menukilkan, Kila liusallima ala ahli tariqaini." agar supaya mereka bisa menyampaikan salam atas orang-orang yang mereka lalui di jualan tersebut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti itu, nanti akan ada pembahasan boleh enggak kita memberikan selamat hari raya. Nah, di situ tidak ada lafadz khusus dari syariat, namun yustahsan dianggap baik supaya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau idukum mubarak Semoga idmu dibarokahi atau ja'alallahu aidakum mubarak. Demikian dan seterusnya. Ini boleh seperti ini ya. Sambil salaman boleh kalau memang bukan niatnya ibadah ya. Ini hikmah yang pertama. Wakil liyanala barokatul fariqon Nah, Liana la barokatahu al-fariqani. Agar supaya dua kelompok tadi, ya dua orang yang di jalan sana dan jalan sini masing-masing mendapatkan barokah hari raya Eid tadi. Saling mendoakan. Aidukum mubarak, aidukum mubarak. Amin. itu mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Semoga Allah menerima dariku dan darimu amalan soleh. Doa semuanya. Nah, ini ya, demikian sebagai misal barakallahu fik. Ini waqila liyuthhiru sya'irul Islam fi iril fijaj wa turuq. Dan hikmahnya diantara untuk menampakkan syiar Islam di seluruh jalan-jalan pelosok. Ya. Kita lewat jalan sini ada takbir, lewat sini pulangnya masya Allah syiar Islam, nampakkan salaman, muka yang cerah, memberikan apa menyampaikan kegembiraan kepada manusia doa dan seterusnya lah ini masya Allah nah ini tadi diantara hikmah-hikmahnya dan banyak ya litak suruh syahadatul biqa fa inna fa inna dhahiba ilal wal musalla ihda khutwataihi tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan hatta yarja ila manzilihi dan dikatakan juga dalam rangka supaya banyak bumi yang mempersaksikan kebaikan kita. Karena bumi ini nanti di akhirat akan Allah jadikan sebagai saksi. Yauma idzin tuhaddisul ardu akhbaraha. Nanti di hari kiamat bumi ini akan memberitakan khobar yang terjadi di atasnya. Fulan dulu berbuat ini, fulan berbuat ini. Bumi yang kita pijak merupakan saksi nanti. kok bisa bicara bian rabbaka Hah? Allah yang memberikan wahyu kepadanya bisa bicara. Nah, sehingga di sini kita lewat sini jadi saksi kebaikan. Lewat sini banyak saksinya. Jalan sini, jalan sini di antaranya. Nah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah di sana bisa dirujuk kepada Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 449. Jadi termasuk sunnah mukhalafatut tariq. Nah, perselisih ya, jalan. Kemudian adab selanjutnya disunahkan bagi kaum laki-laki untuk tata jamal watatoyub ya watatoyub disunahkan bagi kaum laki-laki untuk berdandan memakai pakaian yang bagus dan mengenakan wangi-wangian nah mengenakan wangi-wangian berdasarkan hadis Umar ibn Khattab atau ibnu Umar dikala beliau membelikan pakaian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikenakan pada kesempatan hari raya atau menyambut tamu dan sebagainya. Namun Rasulullah menolak. Kenapa beliau menolak? Inna fiha harir. Karena ada sutranya. Karena ada sutranya. Kalaulah tidak ada sutra beliau akan menerima. Namun karena ada sutranya. Jadi beliau tidak menerimanya. Namun di sini menjadi syahid disunahkan bagi orang yang mau pergi ke hari Aid ini untuk berdandan. Mengenakan pakaian yang bagus, tidak harus baru. Tidak harus baru. Kenapa tidak harus baru? barokallahu fikum. Karena di sana dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada nisa sahabat wanita para sahabiah untuk keluar maka mereka menjawab Inna ihdana sungguhnya salah seorang di antara kami la yajidu matal basuh. Ya, tidak mendapatkan pakaian min jilbabiha. Pakaian jilbab hanya satu saja sudah lusuh, sudah kotor, mau keluar nggak pantas dan sebagainya. Ini demikian, maka Rasulullah mengatakan fal tulbis ukhtaha min jilbabiha. Maka hendaknya saudaranya meminjamkan jilbabnya kepada saudarinya tadi. Nah, ini menunjukkan tidak harus baru. Bukan kelaziman yang namanya aib. Ini harus mengenakan pakaian baru. Bahkan disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu di sana sebuah syair. Masih ingat Ustaz Ibrahim? Laisal aib man labisal jadid Artinya bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Bukan. Atau dia itu mengenakan pakaian atau menaiki kendaraan yang bagus. Bukan. Namun Aid adalah orang yang dia itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang paling pokok. Nah, jadi jangan menjadi standar kalau Idul Fitri harus kita memiliki pakaian baru tidak. Yang disunahkan mengenakan pakaian yang bagus. Mengenakan pakaian yang yang bagus. Ini barakallahu fikum, ini diantaranya. barakallahu fikum. Selanjutnya, adab diantaranya adalah disunahkan bagi enam ala di sini tidak boleh bagi kaum wanita untuk mengenakan enam untuk mengenakan di sini tidak boleh bagi kaum wanita untuk dia itu keluar amal mar'atu faturatu ilal id mutajammilah wala mutatayyibah tidak boleh mengenakan wewangian wala mutabarrijah tidak boleh berdandan nah lebih menampakkan kemolekannya baik dengan pakaian yang lahiriah yang nampak ya atau batiniah yaitu dari kemolekan badannya penciptaan Allah tidak boleh ditampakkan kepada orang yang di luarnya. Dandan pakai lipstik, pakai tidak demikian, ya. Ataupun mereka memakai pakaian yang banyak coraknya. Ini menimbulkan fitnah yang seperti ini. Tidak. Nah, namun mereka keluar dengan berpakaian ya mau sholat demikian. Ini demikian. Pakaian yang polos tidak menimbulkan fitnah. Ini demikian. Mereka walaupun wajib keluar namun tetap memelihara adab-adab syariah dan juga tidak boleh bagi kaum laki-laki, nah, tidak boleh bagi kaum laki-laki mengenakan pakaian yang terkandung padanya emas ataupun sutra. Karena ini diharamkan bagi bagi siapa? Bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Kemudian Tadi tidak boleh bagi kaum wanita untuk bertabarruj. Naam. Ini diantara adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian hendaknya mereka yuaddi sholata bi khusyu'in wa huduri qalbin. Orang setelah datang menuju sholat aid, sholatnya dengan khusyuk wa huduri Bagaimana bentuknya khusyuk dan huduril qalbin? Dia mengingat hari padang mahsyar manusia nanti akan dikumpulkan seperti sekarang ini sehingga para ulama terjadi khilaf boleh enggak diselenggarakan sholat aid dalam satu wilayah beberapa tempat terjadi khilaf terjadi namun kalau memang al-halah taqtadi dhalik katanya menuntut demikian tidak mengapa nah Misalnya karena saking jauhnya berat mereka datang dan sebagainya. Ini demikian karena tadi menampakkan syiar persatuan muslimin, mengingatkan orang khusyuk. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Masing-masing membawa diri mereka sendiri. Nah ini sehingga mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktsuru min dzikrillahi wa du'aihi wa yarju rahmatah sehingga mereka banyak mengingat Allah, berdoa kepadanya dan berharap rahmatnya wa yakhafu adzabah dan mereka takut kepada azab Allah yatadzakkaru bijtima'in nasi fis sholati 'ala sa'idil masjidi. Nah, mereka teringat dengan berkumpulnya manusia di tanah lapang ini ijtima'an nasi fil maqamil a'zam. Dia teringat dikumpulkannya manusia pada kedudukan yang besar nanti, yakni di padang mahsyar. Baina yajadillahi azza Wajalla Di hadapan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia fi sa'idin yaumal qiyamah di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Hanya demikian di antara adab-adab yang harus diketahui dan diamalkan oleh mereka orang-orang yang mau menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Nah, di sana terdapat adab-adab yang lainnya. Adab-adab yang lainnya di antaranya adalah disunahkan untuk kita mengumandangkan takbir. Karena sudah lewat pembahasannya, jadi kita tidak tulis ini. Mengumandangkan takbir sejak keluar dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil Kapan? Sampai dengan imam datang. Sampai dengan imam datang, sholat aid. Nah, sampai dengan penjelasan apa imam datang melakukan sholat, sholat aid. Ini bertakbir, wanita lirih, laki-laki mengeraskan suaranya. Nah, dan diantaranya pula di sana disunahkan bagi kita untuk yudhirul bahjah wasurur untuk menampakkan keriangan wajah kita dan kegembiraan ini hari yang mengembirakan tidak menampakkan kesedihan nah ini diantara adab-adabnya nah jadi barokallahu fikum jadi itu diantara adab-adab yang lain masih banyak di sana kita cukupkan itu kemudian pembahasan berikutnya mengenai tempat pelaksanaan sholat Aid. tempat pelaksanaan sholat Aid barakallahu fikum yang sunnah adalah dilakukan di musola. Apa itu musola? Yakni sohro, ya, yakni di lapangan, di lapangan, bukan di masjid. Nah, la tuqamu fil masjid illa li'udrin. Tidaklah ditegakkan di masjid kecuali karena uzur. Seperti apa? Kal seperti hujan, warihus syadid, wiri syadid ataupun juga angin yang kencang dan juga di sana keadaan yang tidak kondusif seperti terjadi peperangan misalnya ini yang tidak aman maka mereka menyelenggarakan di masjid. Ini merupakan perkara khilafiat di antara para ulama. Secara asal khilaf jumhur ulama dengan apa yang muwadhabatun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus, maka salatnya di lapangan. Namun madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i membolehkan untuk menyelenggarakannya di masjid dengan syarat idat tasa'al masjid, kalau memang mencukupi. Masjidnya besar mencukupi. Nah, kalau mengharuskan keluar, maka tentunya yang afdol adalah di lapangan. Di lapangan, pokoknya di tempat terbuka di tempat ter terbuka. Tidak harus lapangan, maksudnya di situ adalah tanah kering yang artinya demikian ya, tempat terbuka. Nah ini demikian dan disunahkan tidak jauh dari pemukiman supaya tidak capek orangnya. Nah, ini demikian. Ini diantara tempat yang diselenggarakan sholat id di dalamnya. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian orang mereka akan berpendapat buktinya di Masjid Nabawi, buktinya di Masjid haram itu mereka sholat id di masjid tidak ada di lapangan mereka demikian maka syekh menerangkan <clears throat> kata beliau adapun wa amma al masjidun nabawi wa huwa ka ghairihi adapun masjid nabawi itu seperti tempat yang lainnya nah tempat yang lainnya yaitu disunahkan untuk keluar dari masjid Naam. yusannu li alil Madinah ayakhruju ila sokhro. Bagi alil Madinah disunahkan untuk keluar menuju tanah lapang. Wa al Aid. huwa al afdal. Dan salat Id di sana ini yang afdal. Wa yukrahu an yusallu fil Masjidin Nabawi. Di barakallahu fikum dimakruhkan untuk mereka sholat di Masjid Nabawi walaupun pahalanya dilipat gandakan seribu kali lipat kenapa? Karena Rasul sudah mencontohkan Rasul keluar menuju musola Sementara beliau yang menyatakan Sholat di masjid tu do'afu Bi alfi apa darajat Sholatu fi masjid hadha Afdalu Bi alfi darajat Min ghairi au kama qala Min hadisi Abi Hudzaifah Min hadisi Hudzaifah bin Yaman Rawahul Bukhari Demikian Rasulullah mengatakan sholat di masjidku ini dilipat gandakan seribu derajat kali lipat ini. afu ini seribu kali lipat daripada sholat di lainnya. Seribu kali lipat namun beliau sholatnya di di luar masjid Nabawi menunjukkan di sana sunnah adalah di lapangan di lapangan. Namun kata beliau aslinya demikian. Akan tetapi kata beliau lakin mazalan nasu min qadimi zaman yusalluna aid fil masjidin nabawi. Namun aku tidak mengerti. Dari dulu sampai sekarang manusia tetap sholatnya di masjid Nabawi. Namun yang jadi patokan bukanlah amalan manusia sekarang, namun sunnah yang jadi patok patokan. Nah ini. Adapun Masjidil Haram kata beliau, wa amma fi Makkah fala a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadan minal ladina tawallau Makkah. Aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi ataupun para sahabat yang mereka dipercaya untuk menjadi gubernur Mekah ketika itu tidak diketahui kata beliau kanu yakhrujuna anil masjidil haram mereka keluar dari masjidil haram untuk menyelenggarakan salat Id di luar nam walihaza oleh karena itu ustusniya indi oleh karena itu menurut saya ini dikecualikan daripada tempat yang yang lainnya yaitu illa makatal musyarrafah kecuali Mekah yang mulia maka di sana penyelenggaran sholat Aid tetap di dalam masjid. Tetap di dalam masjid. Kenapa demikian? La'alal hikmatu min la'alal hikmata min dzalika wallahu alam. Mudah-mudahan hikmahnya wallahu alam annal masjidal haram fi Ka'bah. Di dalam Masjid Haram itu ada Ka'bah yang itu merupakan kiblatnya kaum kaum muslimin sehingga sholat di dalamnya. Naam, ini lebih afdol daripada di luarnya. Kan sholatnya menghadap Ka'bah menghadap ke arah kiblat. Nah, sehingga di sini ya sholat di dalam sekalian. Ini lebih afdol dikecualikan Masjidil Haram. Adapun masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram maka yang sunnah adalah keluar menuju lapangan. Ya. Ini demikian. Jawaban yang paling kuat kata beliau, kalaulah Masjid Nabawi saja yang dilipat gandakan berapa? Seribu kali lipat Nabi saja melaksanakannya di di luar menunjukkan sholat Aid di luar lebih afdol daripada di Masjid Nabawi. Ini barakallahu fikum mengenai tempat penyelenggarakan sholat Aid. Maka masuk berikutnya pada pembahasan mengenai kefiah sholatul Aid, tata cara melaksanakan sholat Aid. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sholat Aid merupakan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Jumlah rokaatnya dua rokaat, dua rokaat. Di mana imam datang langsung memulai dengan sholat, bukan khutbah dulu. Memulai dengan sholat, datang memulai dengan sholat. Yang di sana <coughs> tidak ada sholat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Tidak sholat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan juga tidak ada di sana wala adhan wala iqamah, tidak ada seruan adzan ataupun iqamah sehingga para ulama di sana tidaklah memandang baiknya untuk menyeru dengan seruan apapun. Imam datang langsung takbir, Allah sawwu sufufakum. Allahu akbar. Tidak as al-jami'ah ini merupakan seruan untuk menyeru manusia salat khusuf. Nah, tidak pula dengan sholat eid tidak. Ini tidak. Imam datang langsung sholat, ini demikian. Karena di dalam hadis la Adhan wala iqamah, tidak ada seruan, tidak ada iqamah. Demikian. Sehingga di sini imam datang merapikan barisan, mengimami sholat. Sholat dua rakaat. Maka mereka melakukan wayukab biru takbirotal ihram bertakbir takbiratul ihram. Kemudian di situ sifat salat Id uh, pada rokat pertama ini tujuh takbir. Tujuh tak takbir, tujuh kali takbir. Rokat yang kedua adalah barakallahu fikum. Di sana adalah berapa? Lima kali tak takbir. Enam. Lima kali takbir pertama tujuh Kemudian diperselisihkan oleh para ulama setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram apakah ini dianggap masuk pada hitungan tujuh atau tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama. Dan khilafnya kuat. Di sana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para muhakkikin yang lainnya memilih bahwasanya takbiratul ihram termasuk takbir yang tujuh. Takbir yang yang tujuh. Perselisihan yang kedua, di manakah tempat membaca iftitah? Nah, membaca doa iftitah itu kapan? Sebagian menyatakan setelah takbiratul ihram. Sebagian yang lain setelah selesai tujuh takbir. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan yang lebih dekat adalah setelah takbiratul ihram. Di sini yang lebih dekat setelah takbiratul ihram. Sehingga dari sini kita mengetahui terjadi perselisihan di antara para ulama. Namun bagi makmum mengikuti imam. Kalau ternyata imamnya bermadhab bahwasanya takbiratul ihram tidak masuk pada hitungan tujuh, maka dia berarti setelahnya tujuh jadi semuanya delapan. Kalau imamnya berpendapat bahwasanya memilih pendapat yang kuat istiftah adalah setelah takbir yang tujuh maka dia pun diam tidak subhanallah kepada imam mungkin sedang membaca iftitah nah ini demikian mengikuti imam nah barakallahu fikum ini yang pertama kemudian dari sini sebelum melompat apa hukum takbir atau takbirat zawaid takbir-takbir tambahan tadi hukumnya adalah sunnah hukumnya adalah sunnah sehingga seandainya seorang kelupaan Allahu Akbar Iftitah Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Sah salatnya. Atau yang lebih sering rokat kedua. Allahu Akbar. Lupa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gak takbir lagi, langsung Al-Fatihah. Maka sah. Dinukilkan dari sebagian madhab ya. mereka mengulang mengulang takbir Al-Fatihah lagi. Namun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang tidak dikuatkan oleh para ulama. Yang benar karena itu adalah sunnah bukan wajib sehingga kalau ditinggalkan sengaja atau karena lupa, nah tidak membatalkan sholat. Namun kalau sengaja tentunya layan bagi tidak seyok seyoknya Namun kalau dari sisi membatalkan atau tidak tidak membatalkan sholat. Ini Kemudian yang kedua, pembahasan masih takbir, apakah disunahkan mengangkat tangan atau tidak? Terjadi khilaf diantara para ulama. Dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat tangannya. Nah, ketika takbir tersebut. Hanya saja diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengangkat tangan dalam takbir zawaid mengatakan dalam takbir zawaid dan riwayat Ibnu Umar ini diperselisihkan mereka yang menganggap hasan maka mengangkat Allahu akbar namun mereka yang menganggap dhaif seperti Syekh Al-Wadi'i rahimahullah dan yang lainnya ini maka tidak mengangkat karena riwayatnya dhaif dan dalam hal ini alam ruwasi. Adapun para ulama ya secara umum mereka memandang sunniahnya istihbabnya kita disunahkan mengangkat karena wallahu alam biswab ada asar Abdullah bin Umar di sana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ini demikian kemudian yang ketiga pembahasan apakah ada zikir khusus di antara takbir-takbir tadi mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya di sana ketika takbir maka dia itu <clears throat> Mening Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, diselingi zikir. Diselingi zikir. Yang lain tidak dan yang zahir, yang roji adalah tidak diselingi zikir apa-apa. Nah, sehingga tidak ada doa ataupun zikir dalam hal itu. Nah, jadi barakallahu fikum itu tentang pembahasan takbir. Mengangkat tangan atau tidak di sini seandainya mengangkat tangan juga tidak diingkari, tidak mengangkat tangan juga tidak diingkari. Nah, karena di sana terjadi khilaf yang kawi dari sisi nadhariyah hadithiyah. Nah, yaitu asarnya ini sahih atau atau hasan atau dhaif. Nah, dari yang mereka memandang dhaif tidak bertakbir, tidak mengangkat tangan. Demikian pula dalam salat jenazah. Dalam dalam salat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Ibnu Baz Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dan para masyayikh yang lainnya yang mutakhirin seperti yang sekarang muasirin Syekh Abdullah Al-Bukhari beliau menganjurkan untuk mengangkat tangan, untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini Syekh Saleh Fauzan juga demikian. Ini diantaranya. Kemudian selanjutnya setelah bertakbir maka alima membaca al-fatihah kemudian membaca suratan. Disunahkan di sana membaca surat dalam rokat pertama Sabihisma Rabbikal A'la rokat kedua Al-Ghashiyah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah atau dalam rokat pertama Qaf dalam rokat kedua Al-Qamar nah, dalam surat Al-Qamar nah ini disesuaikan dengan keadaan jamaah dengan keadaan jamaah jamaah ini demikian Wallahu a'lamu bishawab. Setelah itu takbir. Setelah selesai dari rokat pertama bertakbir untuk haba ila rokat isaniyah bangkit ke rokat kedua. Walam tuhsab. Namun takbir takbiroh ini tidak dihitung. Tidak dihitung yang masuk lima. Nah, Allahu Akbar bangkit kedua, tidak dihitung. Setelah itu takbir lima lima kali. Nah, kalau tadi yang pertama terjadi khilaf takbiratul ihram masuk hitungan tujuh atau tidak? kalau ini ya tak, ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan ti, tidak. Yang dipilih Syekh Muhammad bin Shalih Al tidak ma masuk sehingga enam kali setelahnya. Adapun yang kedua itu tidak masuk takbir in, in, apa intikol tadi tidak masuk maka takbir lima kali hukumnya apa sunnah seandainya lupa sah solatnya seandainya lupa sah solatnya tidak perlu sujud sahwi tidak perlu sujud sahwi ini demikian selesai dari permasalahan sholat permasalahan so, sholat di sana permasalahan yang aridah tidak kita bahas namun secara global demikian tinggal setelah itu khutbatul aid khutbah aid apa hukum khutbah aid dan juga bagaimana sifatnya hukum khutbah aid diterangkan para ulama hukumnya adalah sunnah masyru'iyah disyariatkan bukanlah wajib. Bukanlah wa? wajib. Nah, ini demikian. <clears throat> Diterangkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, wa qad ittafaqa al-mujibuna li salatil Aid telah bersepakat orang yang mewajibkan salat Aid wa ghairuhum dan selain mereka ala adami wujubi khutbatihi bahwasanya khutbahnya tidaklah wajib La a'lamu qailan yaqulu wujubiha. Intaha. Kata beliau, aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, sehingga seandainya tidak ada khutbah, maka sah. Nah ini, ini yang pertama. Yang kedua, kapa, berapa kali khutbah? Satu kali atau kapan tempatnya khutbah? Tempatnya khutbah adalah setelah sholat itu adalah amalannya Nabi dan para sahabat. Namun di sana Bani Umayyah, Kila Marwan, ya. Mereka merubah mendahulukan khutbah, mengakhirkan sholat. Mendahulukan khutbah, mengakhirkan sholat. Namun yang sunnah adalah mendahulukan sholat, mengakhirkan khutbah. Khutbahnya berapa kali terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka menyatakan khutbahnya dua kali, madhab syafi'i dan yang lainnya. Seperti sholat Jumat. Yang lain berpendapat khutbahnya satu kali. Dalil mereka satu. Karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah khutbatul Aid, kemudian pergi menuju kaum wanita berkhutbah lagi sehingga dua dua kali. Nah, yang berpendapat satu juga sama itu dikarenakan belum sampainya suara kepada kaum wanita. Nah, sehingga di sini alam ruwasi. Dari sini alam ruwah wasi. Namun yang lebih dekat kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin karena sekarang sudah mudahnya peralatan adalah khutbahnya satu kali karena telah tercapai maksud tujuan. Maksud tuh tujuan. Sehingga khutbahnya cuma satu kali. Pembahasan berikutnya bagaimana seorang khatib memulai khutbahnya apakah dengan takbir atau dengan tahmid terjadi khilaf di antara para ulama ya terjadi khilaf di antara para ulama mazhab asy-syafi'i atau syafi'iyah mengatakan yastaftihu bitakbir tis amarat memulai dengan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hada atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu bertakbir dulu. Nah, ini demikian. Yang lain berpendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tahmid dulu. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbah selalu diriwayatkan fahamidallahu wa asna alaihi, memuji Allah kemudian menyanjungnya. Berarti innal hamdalillah nahmaduhu. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin menyatakan bahwasannya di sini antum boleh memilih. Wa idza kabarta faqad istafta bitakbir wa idza hamatta faqad istaftahta bitahmid. Boleh antum dua-duanya dan dua-duanya sah. Dua-duanya sah demikian. Namun di sini ada sebuah pengalaman. Ada seorang al Ustad di sana diminta khutbah di kalangan awam qadarullah syafi'iyah tulen inalhamdalillah nahmadu besoknya diprotes sholat idnya tidak sah orang bodoh padahal hukum khutbah adalah sunnah satu ya katanya hari raya kita sholatnya tidak sah naudzubillah sehingga di sini ikhwah jeli kita nasihat ikhwah jeli ya Jangan sampai membuat gejolak kalau ternyata perkaranya perkara yang wasi, perkara yang wa, wasi. Artinya demikian. Kalau kira-kira membuat gejolak, ya kita melihat karena perkaranya wasi, demikian. Kalau tidak membuat gejolak, kita meyakini yang afdol adalah tahmid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tidak mengapa. Nah, lah ini coba membuat gejolak, artinya demikian. Ya, kadang kala demikian. Sebagian orang yang jumud, sebagian orang yang kaku, ya tidak mau melihat. Ya, ini demikian. Sehingga di sini barakallahu fikum ini diantaranya. Alhamdulillah. Jadi sudah selesai. Namun di sini dinasehatkan mereka yang merojikan khutbah satu kali namun Jangan sampai terlewatkan nasihat khusus bagi kaum wanita Jadi tetap ada dibubuhkan Bagi kaum wanita nasihat khusus bagi mereka nah, Nasihat khusus bagi mereka Ini diantara adab-adab ketika berkhutbah Hukum mendengarkannya juga sunnah Hukum mendengarkannya juga sunnah Bukanlah wajib Hukum mendengarkan khutbah Ini diantara hal yang bisa kita pelajari di siang hari ini mungkin ada kisah yang menarik sedikit lima menit kisah yang menarik dikisahkan oleh Syekh al bani rahimahullah yaitu mufti palsu ya mufti palsu jadi ada kisahnya beliau bercerita di sebuah negeri ada seorang qadhi wal mufti ahli fatwa alim dia menguasai fikih secara mendalam. Ditanya kepada ini, oh permasalahan ini fihi kaulan, ada dua pendapat, boleh tidak boleh. Selalu boleh tidak boleh yang benar ini, dalilnya ini, boleh tidak boleh. Suatu hari dia ingin safar. Ingin safar, pergi jauh. Namun keberadaan ini dibutuhkan orang setiap saat. Gimana ya? Minta tolong ke orang tuanya atau mertuanya. Tolong gantikan posisi saya Mertuanya masih loh, saya orang bodoh gimana? Sudah gampang. Kalau kau ditanya ngomong aja, ada dua pendapat. Ada dua pendapat, ada khilaf, ada dua pendapat, ada dua pendapat. Akhirnya demikian. Hingga akhirnya yang bertanya curiga, ini orang kok Masya Allah jadi pinter banget gitu ya. Ditanya, sampailah ditanya pada pertanyaan pada surat Ibrahim ayat 10 ditanya. Bagaimana tafsir tentang qauluhu ta'ala afillahi syakkin fatiris samawati wal ardh Apakah kepada Allah engkau ragu sementara Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Apa jawabannya kira-kira? Fihi kaulan. Ada dua pendapat. Kita boleh ragu, boleh tidak. Nah, lihatlah. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Bukan ini yang dimaksud. Selesai kisahnya Syalbani. Yang kita maksud barakallahu fikum Ternyata di sana benar ada orang yang ragu dengan keberadaan Allah. Siapa mereka? Ahlul kalam. Ahlul kalam ragu dengan keberadaan Allah. Yang akhirnya mereka tergiring pula kepada pemahaman syuyu'iyah. Digiring kepada pemahaman ateisme. Yang diadopsi oleh orang-orang komunis. Nah, menggantikan kalau begitu kehidupan ini al-hayah hiyal madah kehidupan hanyalah materi sehingga mereka disebut materialis materialis nah ini orang-orang komunis orang komunis karena mereka ateis dan juga materialis yang mereka mengatakan terus bagaimana kehidupan ini al hayah yal madah wa ma yuhlikuna illa tidaklah kita mati kecuali karena waktu yang menentukan kata mereka demikian sehingga mereka juga dahriyah orang yang berpemikiran tidak bertuhan Nah ini pemahaman yang sesat lihatlah dengan sebab apa asalnya kebodohan. Sehingga di sini menjadi tanbih yang kuat untuk kita menjauhi pelajaran ilmu kalam. Pelajaran ilmu kalam karena tidak dirasa nanti kita akan menjadi ragu dengan keberadaan Allah dan mudah dimanfaatkan oleh mereka orang-orang syuyu'iyah wallahu taala alam bisawab. Ini selesai. <clears throat> Bagaimana? Tayyib, tadi lupa. Di antara yang dinasihatkan oleh para masyayikh di sana tentang pertanyaan bolehkah kita memberikan tahniah ketika hari raya Idul Fitri? Maka jawabannya dijawab oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya atau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dengan makna tidak ada di sana tidak ada di sana tahniah khusus, lafaz yang khusus sehingga seandainya seorang mengatakan aidukum mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum atau ja'alallahu aidakum barakah, ini demikian, ini boleh semuanya. Nah, ini boleh semuanya. Maka ini tanyakan. Ma hukmu tahniyah bil aid? Wa hal laha sighatun muayyanah? Apakah di sana ada hukum ucapan selamat yang khusus dalam hari raya? Maka jawabannya dijawab hukum tahniah bil aib ini adalah jaizah, dibolehkan. Namun laisa laha tahniatun maksusoh tidak ada bentuk ucapan yang khusus. Dan khusus kata Syuhaimin, bal ma ta'ma tadahun nas fahuwa jaizun, malam yakun isma. Bahkan akan tetapi apa yang manusia sudah terbiasa mengucapkannya maka itu boleh selama tidak terkandung padanya dosa. Kita dapatkan sebagian fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang ucapan kullu am wa antum bi khair. Ini asal adalah dari bukan muslimin. Jadi dihindari ucapan seperti ini. Setiap tahun kok katanya bagus, sukses terus. Nah ini sudah Cukup bagi kita yang terbaik taqabbalallahu minna wa minkum atau idukum mubarak dan seterusnya. Wa qala aidha dan beliau Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin mengatakan at-tahni'atu bil aid qad waqa'at min ba'di sahabat radhiyallahu anhum. Tahni'ah mengucapkan selamat pada hari raya ini telah terjadi pada sebagian sahabat semoga Allah meridhai mereka. Wa ala fardi anna lam taqa' ya sekarang kita ngalah belum pernah terjadi zaman sahabat Fa'inal an minal umuril adiyah. Sekarang itu merupakan perkara yang sudah hal adat. Hal yang adat terbiasa. Alat itadahan nas yang sudah menjadi adat kebiasaan manusia. Ketemu gimana kabarnya, sehat dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan idnya anu lah ya. Bagus buat Anda dan sebagainya. Ini. Yuhanni ba'dhum ba'dho bibulughil id. Mereka saling menyampaikan kabar gembira dengan sampainya hari Id. Maka wastikmali shaumi wal qiyam. Ini demikian. Sehingga sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kembali kepada hukum asal. Kata beliau, wa hadzal asyala basabi Ini tidak mengapa. Demikian pula hukmul musafahah wal mu'anaqah wa tahni'ah ba'da salatil aid. Ini beliau demikian. Hukum salaman mu'anaqah ataupun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum setelah salat Id kata beliau ini tidak mengapa. Kenapa? Li'anna nasa la yattakhiduna ala sabili ta'abbud wa taqarrub ila Allah azza wajalla. Karena manusia tidak menjadikan ini sebagai bagian ibadah. Kalau diyakini sebagai rangkaian ibadah, salat Id harus ada. Kalau itu menjadi menyelisihi. Ya. Namun kalau sekedar salat Id bubar bareng us temu taqabbalallahu minna minkum ya salaman sekedar kebiasaan maka ini tidak mengapa nah, tinggal antum memposisikan kayak apa nah di sini karena demikian wa inna mayattakhidunaha ala sabilil adah wal ikram wal ihtiram hanyalah mereka menjadikan ini sebagai hal kebiasaan pemuliaan dan juga menghormati orang ini ini menghormati orang ini wal aslu fiha alibah karena beliau memandang ini adalah perkara adat maka jadi boleh sehingga dalam hal ini kalau antum meyakini sholat id ya harus, artinya tidak sempurna kalau tidak salam-salaman. Maka ini jadi antum menganggap itu sebagai ibadah kepada Allah. Tidak boleh. Nah, namun setelah selesai bubar ketemu minkum, salaman, mu'anaqo dan sebagainya boleh untuk ikram dan sebagainya. Ini wallahu taala alamu para <clears throat> Barakallahu fikum. Tulisannya kecil-kecil Seumpamanya penerima zakat fitrah fakir dan miskin sudah Ada pertanyaan Seumpamanya penerima zakat fitrah fakir dan miskin sudah mendapatkan Semua dan masih ada sisa zakat fitrah Diambil zakat Diapakan sisa zakat tersebut Dikembalikan kepada yang berhak menerima Walaupun dia menerima satu ton Ya Walaupun satu ton ya, Karena haknya dia bukan haknya Amil Ini demikian apakah yang disyaratkan apakah disyaratkan saling maaf memaafkan dan berjabat tangan karena masih banyak yang saling berjabat tangan dengan yang bukan mahram la ilaha illallah kalau yang bukan mahram tidak boleh ya yang jelas seorang anjut anak rajul bihadidatin minnar khairun lahu min, min an yamus sayyadam ra'atin la tahilullah au kama seorang ditusuk tangannya dengan besi dari neraka lebih baik daripada harus bersentuhan dengan tangan wanita yang tidak halal baginya. Ini jangan berjabat tangan. Nah, dan jangan ikhtilat tentunya. Ya, kalau sama yang lain boleh. Adapun saling memaafkan tidak harus di hari Aid. Ya, tidak harus di hari Aid. Ya, memaafkan kapan kita merasa salah, segera istighfar, meminta maaf, ya. Istighfar, sini kita meminta maaf kepada mereka. Jadi kalau mengkhususkan itu malah jadi salah. Khusus nantilah saya mau minta maafnya kepada Fulan Hari Id saja biar mudah Ngomongnya sudah ya lahir batin ya Sudah semua, tidak demikian ya Kadang demikian loh, salahnya apa sudah lahir batin ya kosong-kosong lagi lah Ini enggak, nah, para kelafik Demikian Bagaimana seharusnya sikap kita ketika setelah sholat, selesai sholat id Berkunjung ke rumah-rumah tetangga atau ke tempat lain Seperti yang dilakukan keumuman orang Kembalinya kepada mengkhususkan atau tidak para fikum mengkhususkan atau tidak tidak mengapa secara asal antum berkunjung silaturahmi dan sebagainya namun kalau antum bentuknya mengkhususkan maka ini jadi tidak boleh nah sini wallah alam bisawab bagaimana dengan acara sungkeman dengan ibu dan bapak sudah secara umum gitu sungkeman yang sifatnya ya cukup takabbalallahu minna wa minkum mohon maaf tidak di hari itu mohon maaf kapan kita salah ya itu jangan dikumpulkan dulu, diakumulasi, nanti hari Id saja sudah bebas, mudah ngomongnya. Lahir batin, sudah. Tidak demikian. Apakah tetap makruh jika melaksanakan sholat Id di masjid karena tanah lapang, tanah terbuka tempatnya jauh dari masjid? Ini di sini barakallahu fikum kalau tidak ada tempat yang lain situ ya sudah. Kita sholat bersama muslimin. Kita sholat bersama muslimin. Tidak ada antum mau sholat di mana? Semuanya di masjid seperti di Madinah. Di Madinah di Masjid Nabawi, kita sholat ya di sana. Sholat Aid di sana. Tidak di lapangan. Nah. <laughs> Ini Wallah alam suhab mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilahi illa wa tubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.